وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid dan Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah Kemarin kita lalui ayat yang dibawakan musannif di surat Fatir وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كَثْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ Al-ayah bahwa mayit yang mereka doa padanya, meminta-minta. Allah nafikan kalau itu mendengar doa mereka. Kalaupun mendengar tidak akan bisa menjawab mereka. Sehingga sia-sia segala doa permohonan yang mereka panjatkan kepadanya. Entahina minta soal permasalahan apakah dengan ini orang yang mati tidak mendengar sama sekali segala sesuatu bahkan salam orang yang bersalam kepada mereka ketika ziaratul kubur dan apakah mereka membalas orang yang salam tersebut dalam hal ini ada khilaf di kalangan a'immah sebagian dari mereka mengatakan orang yang mati tidak mendengar salam sehingga perkataan yang ziarah ziarah kubur Assalamualaikum ya ahlul diyar ini bukan salam layaknya mukmin kepada mukmin lain untuk dijawab tetapi doa agar mereka yang dikubur itu mendapat salama, mendapat keselamatan, dilindungi dari adab kubur dan semisalnya. Adapun hadis yang diriwayatkan Ibn Abdul Bar "Anal insan idza sallama ala shakhs ya'rifuhu fid dunya raddallahu alaihi ruha faradda salam bahwa manusia itu kalau menyalami orang yang dia kenal selama di dunia dulu maka Allah kembalikan arwahnya yang dikubur dan menjawab salam tersebut. Hadis tentunya perlu dikaji lebih jauh tentang kesolehannya, tapi seandainya itu sahih, maka ya karena perkaranya gaib dibatasi sebatas yang ada khobar sebatas yang ada riwayat kabar Rasulullah SAW Rasul katakan dia mendengar dan menjawab salam ya kita katakan kalaupun hadis sahih dia mendengar dan menjawab salam selain itu tidak ada kabar tidak ada pemberitaan kalau mereka mendengar dan segala sesuatunya mereka dengar. Dari mana diketahui? Karena ini ada pemberitaan dari Rasulullah ya kita ya nyatakan demikian sebatas riwayat menyebutkan. Tidak kemudian dipukul rata semua omongan segala suara didengar oleh mayit ini yang uh, mereka sebutkan jawaban dari hadis sehingga kalau diurut ada berapa yang pertama mereka katakan salam itu bukan salam layaknya mukmin kepada mukmin selama hidup. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan itu, bukan seperti itu, bukan mukhotobah seperti itu. Tetapi ini lebih kepada doa maknanya yang ziarah mendoakan mayit untuk mendapat salamah keselamatan. Kedua, terkait hadis radallahu alaihi ruha Allah kembalikan ruhnya di kuburnya lalu menjawab salam kalaupun itu sahih maka mereka larikan artinya sebatas mereka hanya mendengar salam bes selain itu kita tidak mengetahui karena perkaranya gaib. Perkara gaib hanya dibatasi sesuai nas. Nas mengatakan dia dengar salam, dia jawab, dia dikatakan dia dengar salam, dia jawab. Lainnya kita tidak berani berkata demikian. Yang ketiga, jawaban ketiga, mereka katakan para ulama, kalaupun seandainya masih dikatakan enggak ya hadis isyarat misalnya di istimbat demikian isyarat bahwa mayit mendengar segalanya selain salam pun berarti dia dengar nah jika diartikan dan di ada yang memahami demikian maka mereka jawab Allah menafikan ini jawaban ketiga. Allah menafikan di dalam ayat kalau mereka itu mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. tad'uhum kalau kalian berdoa minta-minta ya sayyid fulan ya wali fulan atau siapa ya Syekh Fulan bin Fulan sembuhkan orang tuaku naikkan jabatanku mudahkan rizkiku atau yang semisalnya oleh Waliyahzubillah ini yang dinafikan oleh Allah kamu berdoa minta kepadanya tidak akan mereka dengar intad'uhum la yasma'u du'aakum yang Allah nafikan mereka mendengar doa permohonan kamu kepada mereka orang-orang yang meminta-minta kepadanya. Dan tidak mungkin seorang muslim mengatakan enggak dia dengar dia dengar dia faham bahkan sampai tingkatan dia menjawab bisa mengabulkan doa orang yang datang ke situ minta-minta doa kepadanya nggak mungkin dia berkata demikian kalau masih ada imannya kenapa karena dengan itu berarti dia telah mendustakan Quran. Terang-terangan. Quran mengatakan la yasma'u du'aakum. Mereka nggak dengar, dinafikan oleh Allah. Nggak dengar doa kalian. Kamu mengatakan mereka mendengar. Berarti kamu dustakan ayat ini. Tidak kamu imani. Dan itu kufur. Wal'iyadu billah. Aba wastakbara Fakadzaba wa asa. Fir'aun dikafirkan oleh Allah karena bukan hanya dia maksiat, bukan hanya dia menyelisi dan durhaka, tapi sudah sampai tingkatan mendustakan. Kadzaba wa asa. Dia dustakan semua yang disampaikan Musa alaihissalam. Makanya nggak mungkin orang yang masih punya iman meyakini atau mengatakan mereka mendengar doanya. Maka dengan demikian tidak mungkin hadis Rasul Zalam bertentangan dengan ayat Al-Quran. Muhim ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan orang mati itu mendengar. Berdalilkan dengan khitab yang ada di dalam hadis ini. Assalamualaikum. Mukhotobah Rasul mengajarkan orang yang ziarah kepada yang dikubur. Antum, Assalamualaikum. Berarti mereka mendengar. Kayaknya orang hidup diberi salam. Assalamualaikum. Demikian pula yang Rasulullah sebutkan di Bukhari bahwa pengantar jenazah itu begitu pulang meninggalkan yang dikubur mereka yang dikubur itu mendengar suara terompanya pulang yang mengantar mendengar suara terompanya berarti ada pendengaran dari mereka yang mayit Tetapi ashab qaulil awal para ulama yang pertama tadi yang menafikan pendengaran mayit menjamak dan mereka tafsirkan hadis-hadis ini. Adapun hadis pertama telah lalu tadi. Salam yang dimaksud doa bukan mukhotobah Terbukti juga para sahabat alaihimus uh, radhiyallahu taala anhum khitab mereka ucapkan dalam tasyahud kepada Rasul SAW bahkan ketika Rasul masih hidup dalam keadaan Rasul nggak dengar jelas Rasul sedang safar Rasul sedang perang kemana mereka sholat mereka ucapkan dalam sholatnya Assalamualaikum ayuhan nabi khitab salam kepadamu ya Rasul, Rasul jelas nggak dengar Rasul di mana sedang perang atau sedang safar nah, atau sebaliknya sahabat sedang safar yang ke di yang ini mereka sholat dan mengatakan assalamu alaika maka khitab semacam itu bukan khitab untuk orang yang mendengar tidak harus mendengar kitab demikian tapi lebih kepada makna doa Adapun yang kedua mendengar trompa mereka itu khusus artinya khusus ya seperti tadi perkara gaib yang Rasulullah kabarkan sepulangnya pengantar meninggalkan mayit setelah dikubur. Ya hanya waktu itu. Makanya dikatakan sebatas yang Nas mengatakan nih, dia mendengar suara trompa mereka yang tinggalkan. Nah, itu terkait mayit mendengar atau tidak dari ayat ini. Qala al-musannif rahimahullah wa fi sahihi an Anas qala shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud faqala kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum panazalat laisa laka minal amri syai' Anas katakan bahwa Rasul luka di perang Uhud terluka maka beliau katakan bagaimana akan saya kaum yang telah melukai nabinya. Maka turun ayat 128 Ali Imran, "Laisa laka minal amri syai." Bukan urusanmu sama sekali. Laisa laka. Sama sekali bukan hakmu, bukan wewenangmu dan bukan urusanmu perkara manusia ini. Qauluhu fi sahih ay sahihain allaqahul Bukhari an Humaid wa an Thabit an Anas. Mu'allaq di Bukhari dari Humaid dan juga dari Thabit dari Anas karena Bukhari nggak ketemu Humaid tidak pula ketemu Thabit Keduanya tabi'in. Humaid bin Abi Humaid At-Tawil dan Thabit bin Aslam Al-Bunani. mu'alak tetapi hadis mausul sanatnya bersambung wasalahu Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i an Humaid an Anas bihi sama riwayat Anas dari Humaid wa wasalahu Muslim an Thabit an Anas adapun riwayat Thabit itu ada di Muslim tersambung sanatnya semuanya dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu qala Ibnu Ishaq fil Maghazi Ibnu Ishaq ma'ruf rujukan banyak ulama terkait sirah atau riwayat-riwayat sirah, riwayat-riwayat peperangan, kapan terjadi, berapa jumlahnya, apa yang terjadi dalam peperangan itu. Banyak mereka nukilkan dari Ibnu Ishaq dalam sirahnya, dalam maghazinya. Qala haddathani Humaid at-Tawil an Anas. Qala kusirat rubaiyatun Nabi sallallahu alaihi yauma Uhud. Bahwa pecah gigi seri Rasulullah di perang Uhud. Wasujja wajhu dan terluka wajah beliau. Faja'ala dam yasilu ala wajhi maka darah itu bercucuran dari wajahnya wajah ala yamsahuddam Rasul mengusapi darahnya wahwa yakul sembari beliau katakan kaifa yuflihu qauman khadabu wajha nabiyihim wahwa yad'uhum ila rabbihim Fa'anzalallahu al-ayah. Bagaimana akan jaya suatu kaum yang membasahi wajah nabinya Khotob itu melepoti dengan darah ini maksudnya mereka lukai nah, wajah nabi mereka Sementara nabi mereka ini mengajak mereka, mendakwai mereka kepada Robnya. Maka turun ayat ini tadi. Laisa laka minal amr syai'. Nah. Jadi ini di perang Uhud seperti yang Bukhari, Muslim riwayatkan juga Ibnu Ishaq tadi. Uhud ma'ruf nama gunung di Madinah. Terjadi peperangan padanya tahun ketiga Hijriah di Syawal agamanya ma'ruf musibah yang menimpa muslimin di waktu itu Sujjah an nabi Qala Abu Sa'adat Asyaj Firra'si khasah Bil asal asyaj suja itu hanya dikatakan luka kalau hanya di wajah atau kepala khusus kalau lukanya di wajah atau di kepala dikatakan saj wa huwa an yadribahu bi syai'in fayajrahuhu fihi wa yashuk Oh, yaitu ketika seseorang dipukul dengan sesuatu terluka dan robek wajahnya atau kepalanya maka dikatakan syujja thumma stu'mila fi ghairihi minal tapi kemudian oleh orang Arab digunakan secara umum di anggota tubuh lainnya pun dikatakan suja kalau dilukai. Tapi pada asalnya kata asyaj suja hanya kalau luka di wajah atau kepala. Wadakara Ibnu Hisham min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Utbah ibn Abi Waqqas huwa alladhi kasara rubaiyatan Nabi as-sufla kata Abu Sa'id di riwayat Ibn Hisham bahwa Utbah ibn Abi Waqqas dia yang membuat dia melukai Rasul dan membuat gigi seri beliau patah yang bawah gigi bawah wa jaraha syafatahu sufla juga karenanya terluka bibir bagian bawah bibir Rasulullah Wasallam yang bawah wa ana Abdullah ibni shihab Az-Zuhri huwa alladhi sajjahu fi wajhihi Adapun yang di wajah Rasul yang melukai adalah Abdullah ibnu Syihab Az-Zuhri. Wa anna Abdullah ibnu Qami'ah jarahahu fi wajnatihi. Abdullah ibnu Qami'ah yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajnahnya. Wajnah itu bagian yang menonjol pada wajah atau pipi ini atau apa namanya bahasa Indonesia wajnah itu ini sehingga tiap orang tentunya punya wajnatain kanan dan kiri wajnatul yumna wajnatul yusra tentunya ada setiap orang ada tulang keluar atau menonjol di pipinya ini ini juga luka Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Abdullah ibnu Qami'ah. Fadakhalat halaqatani min hilaqil mighfar fi wajnati. Salah satu besi yang ada di uh, helm penutup kepala besi itu sampai masuk di sini di Wajnah ini tadi Wana Malik Ibn Sinan Masaddam min wajhi Rasulullah SAW wazdaradahu dan Malik Ibn Sinan Dia yang me menyedot dia hisap darah Rasulullah SAW yang keluar dari wajahnya sampai itu berhenti sampai di di apa di diupayakan untuk dihentikan darah itu yang keluar di, di hidup oleh beliau lalu ditelan yang sisanya ya di apakan pokoknya dihentikan darahnya supaya nggak terus ngalir sallallahu alaihi wasallam faqala lahu maka rasul katakan kepadanya lan tamassakan nar kamu tidak akan tersentuh api neraka karena darah rasul SAW ada di tubuhnya. Uh, Malik ibnu Sinan ayah dari Abu Sa'id al Khudri. Malik ibnu Sinan ayah dari Abu Sa'id al Khudri sahabat Ta'aruf radhiyallahu taala anhumah Abdullah ibnu Qami'ah yang melukai wajah Rasul itu sempat Rasul katakan kepadanya Akma'akallah karena namanya Abdullah ibnu Qami'ah Qoma'ah akma'akallah qani'ah itu artinya zalilah yang rendah atau yang hina maka didoakan oleh Rasul akma'akallah Allah hinakan kamu Allah rendahkan kamu karena melukai Rasul sallallahu dan disebutkan dalam sirah bahwa tidak lama setelah itu dia Abdullah bin Qamia ini diserang oleh kambing besar, kambing gunung. Kamu tahu kambing gunung yang biasa tinggal di atas puncak-puncak gunung, bebatuan. Di sana banyak. Berhasil eh, liar dan kadang ya ganas kepada orang walhasil oh, diserang ini Abdullah bin ya oleh kambing ini, kambing gondong ini sampai dia ditandui di ini hingga patah-patah tulang dan tubuh Abdullah bin Qami'ah dihinakan dan direndahkan oleh Allah atas doa Rasul sallam padanya. Qala al-Qurtubi war-rubaiyah bi fathir ra ar-rubaiyah wa takhfifil ya rubaiyah wa hiya kullu sinnin ba'da thaniyah Rabaiyah nama dari gigi setelah gigi serinya. Qala Nawawi walil insan arba'u rabaiyat. Kata Nawawi, maka setiap orang punya dua, eh, punya empat, afwan. Punya empat rabaiyah dua di atas, dua di bawah. Qala al-Hafidh wal murad annaha kusirat dhahaba minha falaqah lam tuqla' min asliha. Kusirat artinya pecah atau cuil dan tidak patah atau tidak tidak tanggal dari akarnya bukan bukan lepas sama sekali tapi pecah dan cuil gigi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi hadha wuqu'ul asqam wal والابتلاء Bil anbiya Sallallahu wassalamu alaihim ini menunjukkan para nabi pun merasakan sakit dan ibtila diuji oleh Allah Ta'ala lianalu jazilal ajri wa thawab agar pahala mereka lebih besar arifa أممهم ما wa tasu bihim juga agar umatnya tahu begitu perjuangan para nabi sehingga mereka mudah untuk bersuri dan berpanutan kepadanya agar ringan orang jangankan kamu rasul sendiri dan para nabi begitu diperlakukan umatnya, dibenci, ditolak, dicela. Maka agar ahlu sunnah yang mengikuti nabinya ringan bebannya. Bukan hanya dia dan bukan orang pertama dia. Didustakan, dimusuhi sekian banyak orang. Ya akhir rasulnya dilukai sedemikian rupa hingga berdarah-darah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam nah, agar dia semakin kuat dan tetap istiqamah dalam al-haq qala al-qadi wal yu'lam annahum minal bashar juga agar diketahui umatnya bahwa para nabi itu manusia tusibuhum mihanud dunia maka ia menimpa mereka mihnah cobaan-cobaan duniawi disakiti, dilempari, dilukai, berdarah, sakit, digergaji, di ini, di itu, nah, oleh kaumnya. nah wa ala ajsamihim ma yatra'u ala ajsamil bashar maka terjadi pada jasad mereka sama seperti pada manusia layaknya manusia bukan kemudian mereka kebal bukan kemudian mereka anti bacok bukan kemudian mereka oh, kalau karoma diartikan begitu Nah, Nabi orang pertama Orang paling mulia nggak mempan itu panah ke pipinya, besi eh, nggak mempan dan tidak akan melukai wajah Rasul SAW. Tapi kenyataannya beliau seperti manusia biasa yang namanya perang kena senjatanya lawan berdarah luka. Nah, beliau tayak qana'a annahum makhluquna mardubun agar semakin yakin bahwa para nabi itu makhluk marbub di bawah kekuasaan Allah wala yuf wala wala yuftatanu bima dhahara ala aidihim minal mu'jizat agar tidak terfitnah orang dengan mujizat-mujizat yang ada pada diri mereka. Berarti Tuhan ini orang hebat yang bisa begini bisa begitu. Agar tidak terfitnah, terbukti bisa dilukai, bisa berdarah. Wailab bisa syaitan min amrihim malab dasahu ala nasara wa gairihim. Agar syaitan tidak bisa memperdaya umat terkait Rasul ini, Nabi ini. Tidak seperti Nasoro atau Yahud begini begini begini dengan mujizat mujizatnya maka nggak mungkin itu manusia pasti nabi pasti Tuhan maka sampai dituhankanlah selain Allah Rasul tidak terjadi pada beliau apa yang terjadi orang semakin yakin bahwa beliau pun manusia makhluk yang diciptakan dan dimuliakan oleh Allah swt wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. قلت يعني من الغلو والعبادة يعني الشيطان telah menipu dan memperdaya Yahud dan Nasara sehingga berlebihan dalam memuliakan para nabinya sampai pada tingkatan mereka Tuhankan selain Allah disembah diibadai nah قوله يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه nama gunung Maruf dan perang itu dinisbatkan kepadanya perang Uhud karena di kaki gunung Uhud قوله كيف يفلح قوم شجعوا نبيهم زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدموا wajhahu tambahan riwayat muslim dan mereka pecahkan giginya Nabi dan mereka bikin berdarah wajahnya Qauluhu fa'anzalallah laisa laka minal amri syai' Qala Ibnu Atiyah ka'anna Nabi lahiqahu fi tilkal hal ya's min falahi kuffari Quraisy. Kata Ibnu Atiyah seakan Rasulullah SAW di saat itu dalam keadaan beliau berdarah, luka wajahnya, giginya pecah. Beliau seperti pesimis untuk kufar Quraisy bisa beriman sehingga bisa jaya dan bahagia karenanya. Fakila lahu bisababi dhalik. Oleh sebab itu dikatakan kepada beliau dalam ayat, "Laisa laka minal amri syai." Bukan urusanmu. Ai awaqibul umur biadillah. akhiran dari segala sesuatu di tangan Allah semata. Famdi anta li sya'nika wa dum ala du'a li rabbik. Maka lanjutkan urusanmu berdakwah menyampaikan syariat Allah dan teruslah berdoa kepada Robmu. Adapun kamu pesimis, kamu putus asa dari mereka dan menginginkan mereka begini nggak akan jaya nantinya, itu di luar wewenangmu. Dinafikan oleh Allah bahwa itu bukan dari wewenang Rasulullah Qala Ibnu Ishaq laisa laka minal amri syai' fi ibadi illa ma amartuka bih fihim kata Ibnu Ishaq fi ibadi urusan hambaku ini bukan urusanmu nah, laisa laka minal amri syai' fi ibadi maknanya mereka begini mereka aku jadikan begitu akhirnya nanti seperti apa itu bukan urusanmu Tugasmu hanya menjalankan yang aku perintahkan kepadamu terhadap mereka. Aku perintahkan kepadamu begini, lakukan kepada mereka begini, seperti yang Allah perintah. Aku perintahkan begini, lakukan. Adapun yang tidak Allah perintah, maka nggak usah kamu ikut-ikut mengurusi hamba-hambaku tersebut. Di dalam ayat ini bahwa benar-benar perkara makhluk dijadikan seperti apa, mengabulkan doa mereka, menyelesaikan hajat mereka, memenuhi permintaan mereka dan segala urusan makhluk ini bukan kepada Rasulullah. Dinafikan oleh Allah, laisa laka minal amri syai. Bukan hak Rasul, tetapi kepada Khaliknya semata satu-satunya. Allah Ta'ala ataupun Rasul yang merupakan Sayyidu Waladi Adam yang paling mulia dari anak cucu Adam pun tidak punya wewenang tidak punya hak sama sekali terkait perkara urusan makhluk kalau ini Rasul bagaimana yang selain beliau dari para nabi, orang-orang soleh, para wali, apalagi itu benda-benda mati, laut, sungai, gunung, pohon, batu, berhala, dan yang lain-lainnya. Sama sekali mereka nggak punya urusan, nggak punya hak untuk mengurusi makhluk ini menjawab doanya, memenuhi permintaannya, hajat-hajat mereka. Nah, sama sekali bukan urusan mereka itu hanya urusan khaliknya ayat mengajarkan secara terbiah suluk kepada kita untuk orang itu lebih menjaga lisannya, mengekang lisannya terutama melihat orang yang dalam kemaksiatan agar orang tidak semaunya berkomentar dengan lisannya oh fulan udah sama orang wanu dia itu begini begini dicela dan di jelek-jelekan gak mungkin orang kayak gitu bakal dapat hidayah nggak mungkin orang kayak gitu bisa tobat ling semisal itu tidak benar makanya Allah menegur Rasulnya SAW dalam ayat ini karena seperti pesimis beliau terhadap iman atau ke e, kebaikan kufar Quraisy. Nah, makanya jangan menganggap berat, jangan menganggap sulit sesuatu bagi Allah. Orang yang di hadis di Muslim yang mengatakan melihat orang bermaksiat fulan berkali-kali maksiat ini itu ya mungkin dia diampuni oleh Allah sudah ya, akan dia diampuni Allah nah, orang ini masih hidup marah Allah murka padanya siapa itu yang sumpah-sumpah atas namaku Aku tidak begini, aku tidak begitu. Tidak aku ampuni, tidak akan aku maafkan. Aku telah ampuni orang itu dan aku gugurkan amalanmu, orang yang menyatakan tadi. Makanya lisan harus dijaga untuk tidak berbicara semaunya, terutama melihat orang yang mubtalah dengan kemaksiatan atau dosa agar kita tidak pesimis dan menutup rahmat baginya. Kadang orang paling benci dan musuhnya terhadap dakwah, paling jahatnya kepada dakwah, tapi subhanallah, hidayah. Allah berikan padanya, Allah selamatkan iman kepadanya sehingga dia beriman, lebih taufik jadi orang yang sangat taat, nggak ada yang sulit bagi Allah. Masih yang penting seperti Allah katakan, urusanmu sebagai dai berdakwah, menasehati, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Adapun mengklaim bulan nggak akan punya Allah, bulan begini, bulan nggak akan jaya, bulan urusan hamba, urusan manusia hanya Allah yang tentukan, bukan urusanmu mereka terima dakwah tidak terima itu bukan urusanmu serahkan itu semua kepada khaliknya Wallahu taala وصلى الله على